اذكر ستة ألفاظ المشتركة أربعاً من ما أيون أل وذو وذا <clears throat> ما معنى كونها مشتركة أبا معنى مشتركة أنها تستعمل المفرد والمثنى والمجموع المذكر والمؤنث ومن من هذا اللفظ يستعمل لماذا للعاقل مثاله يعجبني من جاءك Arif Abdul Aziz yu'ajibuni man ja'aka Ya. Ya, riqayah. Alia. <clears throat> Sanas bin Afrun Mihman ismi isyarah Ya Ism usul ma'ana ladzi Ja'ak ya Mabni ala sukun fi mahalli Rafin fa'il Ji man ja'aka ja'aka Ja'a mabni ala Al-Fatih Wa fa'iluhu al-kaf maf'ulun bih. Hal yajuzu an nasta'mil man li ghairi aqil? Aqil يجوز في كم موضع في كم موضع pada berapa tempat Hah? في ثلاثة مواضع اذكرها الأول حين يجتمع غير العاقل مع العاقل fima waqa'at alaihi minal mausulah. Jadi boleh juga man digunakan untuk yang selain yang berakal. Ketika berkumpul antara yang berakal dengan yang tidak berakal ketika berumpul ya ketika berkumpul antara yang tidak berakal dengan yang berakal pada man dalam satu keadaan apa contohnya Hah? Oke. Okay. Alam taro Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Di sini pada man berkumpul yang akil dan ghairi akil dalam satu masalah itu as-sujud. Suma asani al-mawdi' asani Hah? مثاله ومنهم من يمشي على بطنه Jadi masalah yang pertama Ina yunazal Manzilata al-aqil man digunakan Untuk yang tidak berakal ketika Yang tidak berakal tersebut Diposisikan pada posisi apa? Yang berakal Contohnya Waman abdullu mimma yada'u min dunillahi Malai la Kemudian yang kedua tadi apa? Ketika berkumpul yang aqil dengan yang khairu aqil, pada man dalam apa? Satu permasalahan seperti alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard di sini berkumpul pada man yang akil dan ghairu akil dalam apa sujud yang ketiga apa surah Hah? tempat yang ketiga yang dibolehkan padanya menggunakan man untuk yang ghairu akil ikhlas Ya. <clears throat> An yaqtarin ghairu aqil bil aqil. An yaktaran atau yaqtarin ghairu aqil bil aqil fi umumin fusila biman al mausulah ketika berkumpul antara yang berakal dengan yang tidak berakal dalam satu lafaz yang umum kemudian dirinci dengan man al mausulah contohnya apa <clears throat> wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma di sini pada kalimat dabah berkumpul seluruh makhluk yang berakalan yang tidak berakalnya. Wallahu khalaqa kullada wallahu khalaqa kulladabah. Ada manusia, hewan-hewan dan yang lainnya. Kemudian dirinci setelah itu dengan man. Faminhum mayamshi ala batnih. Di antara mereka ada yang berjalan dengan perutnya seperti ular, cacing dan yang semisalnya. Waminhum mayamshi ala rijlaini, ada yang berjalan dengan dua kaki seperti manusia Wa minhum man yamshi 'ala arba' dan di antara mereka ada yang berjalan di atas empat kaki. <clears throat> Kemudian ma yustamal ma tustamali limadza li ghairi al-aqil. Misalu contohnya apa? Ya, kau luka, jawaban liman kola. Ishtaraitu himaran yu'jibuni masyaraitahu. Arib yu'jibuni masyaraitahu. Marwan, yu'jibuni fi'lun wa maf'ul. Yujibu ya mudhari' marfu' ya alamatu nun alia ما اسم موصول بمعنى الذي مبني على سكون في محل رف فاعل اشتريته فعل فاعل ومفعول اشترى فعل ماضي التاء Alha, si fi mafulunbi. nasbin mafulun bih. Kemudian wa mashtaraitaha di sini ma maknanya apa? Kalau tadi pada contoh yu'jibuni mashtaraitahu di sini ma maknanya allazi. Kalau pada contoh pada contoh wa mashtaraitaha apa? Mana namanya? Allati. Kemudian pada contoh ma ma maknanya apa? Hmm, allazani ataupun allatani. Kemudian pada contoh masyaraitahu makna ma di sini apa? Allazina. Kemudian pada contoh mana maknanya apa mak di sini? Allati ataupun allai. Kemudian ditambahkan bahwasanya mak juga sebagaimana man. Ya, terkadang digunakan untuk kebalikannya. Digunakan ma terkadang untuk yang berakal. Yaitu yang pertama ketika tujuannya untuk pengagungan ataupun menyamarkan untuk pengagungan ataupun menyamarkan untuk penyamaran seperti ucapannya suhaili ataupun seperti yang dikatakan oleh suhaili Contohnya, contoh ma di situ digunakan untuk al-alim untuk Allah ya berarti. Kalau al-aqil tidak pas karena yang namanya sifat itu tauqifiyah. Nama-nama dan sifat tauqifiyah. Al-aqil tidak ada. Contohnya Subhana yusabbihu ar ra'du bihamdi. ma yusabbihu ar-ra'du bihamdi. Artinya subhana allazi ar ra'du bihamdi. Maknanya man. Ya, subhana man ataupun allazi. Maha suci Allah zat yang bertasbih kepadanya ar-ra'd yaitu petir dengan memujinya. Sini tujuannya apa? takzim Untuk takzim. Contoh yang lain, ma mana'aka antas juda lima kholak tu biadai. Itu juga mana yang man. Disebutkan dengan ma li ta'zim. Terkadang juga digunakan ma untuk menunjukkan naur man yaqil jenis orang yang berakal jenisnya menunjukkan jenis orang yang berakal maka tusta'mal ma li anwa man yaqil untuk jenis orang yang berakal seperti contohnya fankihu ma taba minan nisa Fankihu ma tawabalakum minan nisa. Di sini ma. Maksudnya nau'a nau'un min anwa'ihinna. Jenis dari jenis-jenis kaum wanita. Jadi ma di sini untuk menunjukkan jenis dari jenis-jenis kaum wanita. Kemudian kita lanjutkan. Wal arba'atu al baqiyatu tusta'malu lil aqil wa ghairihi. Telah disebutkan bahwasanya isim-isim mausul yang musyarakah ada enam lafaz. Yang pertama man, man telah disebutkan bahwasanya hukum asalnya untuk yang berakal dan terkadang digunakan untuk yang tidak berakal pada tempat-tempat yang telah dilewatkan. Kemudian mak. Ini adalah isim mausul yang pada asalnya diletakkan untuk yang tidak berakal dan terkadang digunakan untuk yang berakal dengan tujuan-tujuan yang telah disebutkan tadi diantaranya. Kemudian empat sisanya tusta'malil aqil wa ghairi. Empat sisanya yaitu apa? Ayun, al, zu dan za. Ini empat sisanya. Digunakan untuk yang berakal dan juga digunakan untuk yang tidak berakal. Sakulu fi ayun atau fi ayin kau katakan pada contoh ayin. Yu'jibuni ayun qama. Yu'jibuni ayun qama. Di sini ayun maknanya apa? ya Rabbnya yu'jibuni fi'lun wa maf'ul. Yu'jibu fi'lun mudhari'un marfu' li tajarrudihi min an-nasib wal jazim. wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahira 'ala akhir an-nun liliqai alya Dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi ayun. Ayun ismun mausul bi mana allazi fa'il marfu' alamat rafi ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih. Qama fi'lun wa fa'il. Qama fi'l madin mabni ala fath wa fa'iluhu dhamir mustatir fihi wujuban taqdiruhu huwa. Ya jumlah qama itu jumlah silah. Ainal aid. Aidnya mana? Yang kembali kepada ayun? Domir huwa kembali kepada ayun. Ingat kalau isi mausul masih ada apa? Aidnya yang berupa bomir Terkadang mustatir, terkadang bomirnya bariz, terkadang apa? mahduf Wa ayun qamat. Ayun di sini mana maknanya apa? Allati yu'jibuni ayun qamat. I'rabnya sama. ini ya, sedikit beda ada tak di sini. Wa ayun qama juga sama. Di sini robitnya mana ataupun aidnya mana aidnya? Ayun koma al alif. Ayun di sini mana ya, Pak? Allazani. Kemudian ayun qamata. Ayun maknanya apa di sini? lazani Mana aidnya? Al alif. Sedangkan ta di sini tau taknis. Kenapa di fathah? Ya lil taqwa sakinah ini ataupun ilmu nasabah untuk menyesuaikan dengan alif. Wa ayun qamu. Ayun di sini bermakna alladzina. Yu'jibuni ayun qamu yani alladzi al, alladzina qamu. Aina al-aid al-waw wa ayun qumna. Al-aid nun. Mudah ya insyaallah ya Arabnya. Ya Sawaun kana al-qa'imu aqilan aw hayawanan. Ini bisa digunakan. Sama saja apakah yang berdiri itu adalah yang berakal ataupun hewan-hewan yang tidak berakal. Iya. Jadi umum dalam penggunaan pada contoh ayun ini. Kecuali pada ayun kaumu. Ini hanya dihususkan untuk yang berakal dari kaum laki-laki kaumu. -laki untuk yang tidak berakalnya digunakan apa? Hayawan, pakainya apa? Hah? Apa? apa? Jadi gimana coba? Misalkan yang berdiri humur keledai-keledai. Yuk jibuni ayun apa? Ayun apa? kumna ataupun komat. Ya kalau kumna sedikit, kalau komat banyak. Ya. Di sini ada catatan yang bagus disebutkan di dalam al-hama yaitu hamul hawami' Lisuyuti yang lebih bagus padanya yaitu pada jamak muannas yang tidak berakal kalau jamak muannas itu lil kasrah untuk banyak ya untuk banyak adalah dengan didatangkan tak berarti komat ya gitu jamak muannas yang tidak bakal digunakan apa? tak lil kasroh. Ketika apa? Rofa. Adapun ketika selain rofa dengan hak. Kalau jamaknya menunjukkan sedikit, yang lebih bagus dengan nun. Dari kumna. Kalau mansubnya dengan hunna berarti. Kalau dikatakan al juzur in kasarat wa kasartuha itu aula al juzu itu termasuk jamak yang menunjukkan apa banyak atau sedikit banyak ya maka lebih bagus dengan ta'in kasarat al juzu in kasarat ya kalau mansubnya kasar tuha itu lebih utama daripada in kasarna atau yang mansubnya kasar tuhunna ya kalau al al juzu al juzu itu bentuk jamak yang menunjukkan sedikit sudah kita lewatkan ya maka kalau sedikit itu lebih bagus dengan apa? Dengan nun. In kasarna. Kalau mansubnya kasar tuhunna. Saya ulangi. Ya. Kata ganti untuk jama mu'anas yang tidak berakal itu dilihat. Ya kalau banyak maka digunakan tak. Ya, komat. Kalau sedikit digunakan nun kumna itu yang lebih bagus meskipun boleh ya antum menggunakan tak eh, untuk yang sedikit ataupun <coughs> juga nun untuk yang banyak tapi yang lebih utama demikian kemudian wa amma al fa inna ma takunu isman mausulan idza dakhalat ala ismil fa'ili aw ismil maf'ul كالضارب والمضروب أي الذي ضرب والذي ضرب ونحو إن المصدقين والمصدقات وقوله تعالى والسقف المرفوع والبحر المسجور Adapun al maka al itu menjadi isim mausul apabila masuk kepada isim fa'il dan isim maf'ul saja. Adapun masalah lainnya maka dia bukan isim mausul. Sebagian menambahkan sifat musyabbahah tapi lemah. Yang benar hanya pada dua isim yaitu pada isim fa'il dan isim maf'ul. Karena kalau isim fa'il, isim maf'ul itu yufid al-hudus wa tajaddud. Faedahnya kejadian yang kadang datang kadang hilang. Sedangkan sifat musyabbah itu yufid subut. Ya, memberikan faedah asubut ketetapan dalam satu keadaan. Di sini dicontohkan seperti al dharib wal madrub. Makna dharib yaitu alladzi dharaba. Makna al-madrub yaitu alladzi duriba. Contohnya innal musaddiqina wal musaddiqati. Wa qawlihi ta'ala wa saqfil marfu' wal bahril masjur. Coba di Arab innal musaddiqina wal musaddiqati inna harfu nasbin atau ki'idin al musaddiqina ismu inna terus ya terus wal musaddiqat atau kalau mau ditambahkan والمصدقين اسم فاعل يعمل عمل الفعل يرفع الفاعل وينسب المفعول وفاعله مستتر فيه جوازا takdirnya apa hum aidnya mana yaitu hum itu kembali kepada al kemudian al musaddiqat ma'tuf alal musaddiqin ma'tuf alal mansub mansubun mithlu alamatu nasbihi al kasrah niyabah an fathah li annahu jam'u manasin salim. Kemudian al-musaddiqat adalah apa? Ismu fa'il. Ya'malu am mustatirun fihi jawazan takdiruhu hunna. Al-aid yaitu hunna itu. Kembali kepada apa? Hunna kepada alif lam al-mausulah. Takdirnya innal ladzina tasaddaqu wallati tasaddaqna ini takdirannya Kemudian apa yang menunjukkan bahwasanya alif lam yang masuk kepada isim fa'il dan isim maf'ul itu adalah isim mausul? Yang pertama yang menunjukkan bahwasanya alif lam yang masuk kepada isim maf isim fa'il dan isim maf'ul itu adalah isim adalah bahwasanya sifat sifat bersama alif lam ini ya'mal bila syartin, beramal tanpa syarat. Seperti hadza dharibu Zaidan, beramal tuh. Hadza ad-dharibu Zaidan, beramal. Tanpa syarat. Seandainya alif lam di situ yang masuk kepada isim fa'il itu huruf, maka tidak bisa beramal. Ya, itu yang diantara yang menunjukkan bahwasanya alif lam di situ apa? Adalah isim. Itu bahwasanya sifat yang bergandengan dengan alif lam itu beramal tanpa syarat beramal tanpa syarat seperti tadi. Hadza ad Zaidan. Kenapa Zaidan mansub maf'ul seperti hada hadza allazi daraba Zaidan sama. <clears throat> hadza ad Zaidan seperti hadza allazi daraba Zaidan. Ya, kemudian juga yang kedua ma'mul ya makmul dari yang dimasuki oleh alif lam itu tidak bisa mendahuluinya. Tidak bisa mendahuluinya. Ya. Kemudian wa amma alfa innama ataupun wa amma dzu ya rabbi wa saqfil marfu mudah insyaallah ya. Wal bahril majrur juga. Ma'tuf kepada yang sebelumnya. Ma'tuf alal majrur majrur mithluh. Wa amma dzu fa khassatun bi lughati tayyi taqulu ja'ani dzu qama wa dzu qamat wa dzu qama wa dzu qamata wa dzu qamu wa dzu qumna. Adapun dzu maka dzu ini sebagai apa? Isim mausul khusus pada bahasanya toyi khusus pada bahasanya bahasanya apa toyi enggak katakan dalam contoh ja'ani dzulqama wa dzulqamat wa dzulqama wa bagaimana Arabnya ja'ani dzulqama ja'ani dzulqama fi'lun wa maf'ul جاء فعل ماض مبني على الفتح Bamir ya dhamir muttasil mabni 'ala as-sukun fi mahalli nasb maf'ulun bi dhu اسم موصول مبني على ذو هنا بمعنى الذي مبني على السكون في محل رفع فاعل قام فعل وفاعل قام في الماضي مبني على فتح وفاعله ضمير ستر فيه ya takdiru huwa bahwa aid bahwa al aid itulah aidnya wa qamat di sini bermakna allati dan seterusnya seperti yang sebelumnya. Ya, seperti yang sebelumnya. Tapi ini khusus pada bahasanya siapa? Toyi. Kemudian za wa amma za fa syartu kauniha mausulan an yataqaddama 'alaiha ma al-istifham ma al-istifhamiyah nahwu yas'alunaka madza yunfiqun aw man al istifhamiyah nahwu man za ja'ak Kemudian za dengan syarat agar. Za ini pada asalnya apa? Sebagai apa? Za isim syarah ya kan? Asalnya za adalah apa? Isim syarah tapi terkadang digunakan untuk apa? Isim mausul, untuk makna yang musyarak. Untuk mana yang musyarak. Tapi syaratnya agar za ini keluar dari makna aslinya untuk isyarah agar dia didahului oleh apa? Ma al istifamiyah. Contohnya yas'alunaka madza yunfiqun. Yas'alunaka madza yunfiqun. Bagaimana ya Rabbnya? Yas'alunaka fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Yas'alu Yas'alun fi'l mudhari marfu' li tajarrudihi min an-nasib wal jazim wa 'alamatu raf'ihi thubutun. Ya'nahu min al-amthila al-khamsa al-waw ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل الكاف ضمير متصل مبني على al fathah fi mahalli nasin maf'uluhu al awal. Jadi sa'ala itu di antara fi'il yang butuh kepada dua dua maf'ul. Ma isim sifat isim mausul. Mabni ala as-sukun fi mahalli rafin mub, mubtada. Za za <coughs> za, is, za isim mausul mabni ala mabni ala sukun. Fi mahalli rafin khabar ya. yunfiqun fi'lun wa fa'il marfu' li tajarudi minan nasib wal jazm wa alamat rafi thubutun nun li'anahu minal afal khamsa al-waw ضمير متصل مبني على السكون في محل fa'il aina rabit ataupun al-aid aidnya yang kembali kepada za Mahdhuf. Hah? Masa wawu? Mahdhuf. Takdirnya apa? Yunfiqunahu. Yunfiqunahu. Iya. Takdirnya yunfiqunahu. Jadi tadi mubtada al khabar itu jumlah mubtada al khabar atau jumlah ismiyah fi mahalli nasbin. Ya, al maf'ul asani sebagai maf'ul yang kedua. Itu diantara satu sisi Arab dan di sana ada sisi Arab yang lain yaitu ketika kita mengilho zaknya kita mengilho zaknya yaitu kita jadikan bahwasanya maza itu satu kalimat bukan kalimat yang berbeda maza sebagai isim istifam itu yang akan disebutkan nanti oleh beliau maka i'rabnya ya berbeda lagi kalau kita jadikan maza za di sini mulho seperti satu kata ataupun hanya sebagai huruf tambahan maka dia fi mahalli nasbin sebagai maf'ul muqaddam dari yunfiqun. Sebagai mahful wadan dari apa? Yunfiqun. Bukan isim mausul lagi. Auman al-istifamiyatu ataupun syaratnya harus didahului oleh man al-istifamiyah. Contohnya man za ja'ak. Sama dengan yang sebelumnya. Man za ja'ak. Bagaimana Arabnya? Man? Man? Apa? Ya? Si mausul? Ma man is, ismi sifam? Mabni ala sukun fi mahali rafin mubtada za <clears throat> si mausul mabni ala sukun fi mahali rafin khabar. Ja'ak fi'lun wa fa'il wa maf'ul. Ya. Aina al-aid? Aid mana? Man jak mana aid yang kembali kepada za? Domir mustatir itu apa? Huwa. Ya. <clears throat> Kemudian syarat berikutnya Allah takuna dha mulghatan bi an yuqaddar tarkibuha ma'a ma nahu madza sana'ta Iza qadar madza isman wahidan murakkaba. Syarat berikutnya agar za itu menjadi isim mausul setelah tadi yang pertama didahului oleh apa? Ma istifhamiyah ataupun man al istifhamiyah yang kedua agar za-nya tidak diilgho. Ya. Makna mulgho itu apa di sini? Bi an yuqaddar tarkibuha ma'ama yaitu dengan ditakdirkan tarkib susunan za bersama ma menjadi satu kalimat. Ya. Nahu contohnya mada sona'ta. Idza qaddarta mada isman wahid wahidan apa Apabila engkau menganggap mada sebagai satu isim yang tersusun. Sehingga menjadi satu isim, istifham. Ya, yang tadinya satu man sendiri kemudian apa? za sendiri sekarang menjadi satu. Mada sebagai apa? Satu isim. Ya, ketika itu za di ilgho. Maka dia tidak lagi sebagai apa? Si mausul. Ya, gabungan dari Mada itu adalah isim, istifham. Bagaimana Arabnya? Mada Ya Arabnya ya apa? Mada isim, istifham. Mabni ala fi mahali nasbin mafulun bih muqaddam. Sona'ta fi'lun wa fa'il. Sona'a fi'il madhi mabni ala sukun litisalihi bi dhamiri rafin mutaharik atta dhamir mutasil mabni ala al fatih mahali rafin fa'il. Terus bagaimana caranya kita bisa membedakan bahwasanya za di situ mulgho ataupun isi mausul? Ya. Ini terbedakannya dengan kita melihat badalnya. Ya, dengan badalnya. Kalau badalnya marfu berarti di situ ma ataupun mannya adalah apa? Isi mausul. Kalau badalnya mansub berarti ma ataupun al berarti al, al apa za adalah apa mulghoh ya dilihat apa badalnya kalau badalnya mansub berarti za di situ isim mausul ya kalau badalnya ulangi kalau badalnya marfu berarti apa za-nya itu di situ adalah isim mausul kalau badalnya mansub berarti za-nya sebagai apa mulghoh ya seperti dikatakan ya madza sona'ta lihat Mada sona'ta khairan am syarra? Apa yang kau kerjakan, kebaikan atau kejelekan? Di sini khairan ini badal. Dari mada? Di sini badalnya mansub, berarti di sini Zaknya apa? Mulghoh atau isim Ya, mulghoh. Berarti mada sona'ta khairan am syarra? Ya Arabnya mada isim istifam, mabni ala sukun fi mahali nasin, maf'ul bi muqaddam. Sona'ta fi'lun wa fa'il. Khairan sebagai apa tadi? Badal. Badal mansub mansub mithluh am harfu atfin syaran ma'tuf ala mansub mansub mithluh tapi kalau dikatakan madza sana'ta khairun am syarrun di sini badalnya marfu berarti za di sini apa isi mausul tidak dimulhohkan. iya tapi diamal diamalkan sebagai isi mausul madza sana'ta khairun am syarrun Irobnya bagaimana kalau seperti ini? mada sonata ma اسمه استفهام في محل رفع مبتدا ذا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر ya صنعت فعل وفاعل ya صنع فعل ماض مبني على على السكون التاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع في محل رفع فاعل ya aina di situ aina al-aid mahdhuf takdirnya alha sona'tahu mada sona'tahu aidnya di situ domir ha yang mahluf dibuang yang kembali kepada za khairun i'rabnya ya apa badal dari za ya, tadi disebutkan i'rabnya ya za adalah apa fi mahal rafin khobar ya kan marfu maka badalnya khairun ikut marfu gitu jadi untuk mengetahui <clears throat> bahwasanya maksud si pembicara ketika menggunakan maza atau manza itu sebagai isim mausul ataupun sebagai za yang mulghah dilihat apa? Padalnya. Adapun pada contoh ayat tadi yang disebutkan dalam sunif yas'alunaka maza yunfiqun qulil afwa. Kalau fathah berarti apa sebagai apa itu di situ za-nya? Qulil afwa. Dan di sana ada dua kiroah Ada yang membaca dengan rofa kulil afu, ada yang membaca dengan apa? Fathah kulil afwa. Kalau afwa berarti za bagaimana? Mulghah. Ya. Dia sebagai <clears throat> maful dalam contoh ini. Qul yunfiquna al-afwa. Katakanlah hendaknya mereka menginfakkan al-afwa, harta yang lebih. Kalau al-afu saya khobar. Qul alladzina yunfiqunahu al-afu gitu. Takdirnya berbeda. Qul alladzina yunfiqunahu al-afu khobar dari alladzi. Ya. <clears throat> Bisa ini? Tentang apa? Syarat yang kedua ini yaitu agar zaknya tidak diilgha. Yaitu maksudnya apa? Tidak ditarkib dengan ma menjadi satu isim. Menjadi satu isim yaitu isim istifham. Kalau ditarkib ya dengan ma ataupun man maka keduanya adalah satu isim. Iya. Isim istifham. Dan mahalnya apa? Nasab sebagai maful bih muqaddam. Ya ada yang bertanya kan Ya kalau robit pada pembahasan apa? Khobar ya. Kali pada pembahasan apa? isim mausul. Ada bedanya. Kalau aid itu mesti bomir, kalau robit nggak mesti bomir, ya kan? Ada isim isyarah. Walibasu taqwa dhalika khair. Lebih luas. Kalau robit itu lebih luas. Ada Adapun aid itu hanya bomir bentuknya yang kembali kepada isim mausul. Dan harus sesuai antara bomir dengan isim mausulnya. lain? Kemudian wa taftaqiru al-mausulat kulluha ila silah mutaakhiratin anha wa aid. Dan al-mausulat seluruhnya baik yang apa? nas ataupun yang mustarak itu seluruhnya butuh kepada silah jumlah ya apakah ismiyah ataupun fi'liyah ataupun syibul jumlah mutaakhiratin anha yang jumlah tersebut diakhirkan setelah isim-isim mausul tersebut dan juga butuh kepada aid jadi setiap, setiap isim mausul butuh kepada apa kepada silah dan butuh kepada kepada aid Wasilatu jumlatun au syibhuha. Dan sila itu terkadang berupa jumlah, terkadang berupa syibhu jumlah. Ya. Dan sila itu harus berupa jumlah yang sudah difahami oleh orang yang diajak bicara. Meskipun pada keyakinan kita yang berbicara. Ya. Karena tujuan kita mendatangkan sila adalah untuk menjelaskan yang disifati. Ya. Eh, untuk menjelaskan apa? Isim usul yang masih mubham. Ya, isim usul yang masih mubham. Ja'ani allazi, ini mubham itu. Ya kan? Ja'ani allazi. Ketika berhenti ucapan di sini, maka si pembicara belum paham. Maka untuk menambahkan dengan silah yang menurut keyakinan antum dengan sila ini mukhatab bisa faham. hama hamala kitabak misalkan. Datang kepadaku orang yang membawa kitabmu. Oh, udah tahu. Jangan sampai jumlah silahnya sesuatu yang tidak diketahui oleh si orang yang diajak bicara. Nanti faedahnya nggak ada. Kan tujuannya sila itu apa? Untuk menjelaskan isi mausul yang masih mubham maknanya. Ya. Ya, terkadang memang terkadang datang jumlah sila itu dalam keadaan mubham. Ya. Tapi ada tujuannya. Ya, ketika jumlah silanya dalam keadaan mubham, itu ada tujuannya. Tujuannya membuat ngeri. Ya, membuat ngeri dan juga membuat menjadikan besar sesuatu. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, min minal yammi ma ghasyahum." Maka mereka Fir'aun bersama tentaranya ghasyahum minal yammi ditenggelamkan di dalam lautan oleh apa yang menenggelamkannya. Ya di sini mubham kan? yang untuk menunjukkan ngerinya sesuatu yang menenggelamkan mereka. Siapa? Fir'aun dan bala tentaranya. Untuk bikin ngeri dan besar. Sesuatu yang menenggelamkan mereka. Yaitu lautan yang begitu luas, yang begitu dalam. Juga contoh yang lain, kalau tadi itu tahwil ya, untuk ngeri. Fawasyahum minal yami Kalau untuk contoh yang tafkhim menunjukkan besarnya, agungnya sesuatu adalah fa'auha ila abdihi ma'auha. Maka Allah pun subhanahu wa taala mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukan. Al-Qur'an di sini kan ma'uha disebutkan dalam keadaan apa? mubham. Tujuannya apa? Taf apa tafhim. Untuk mengagungkan, memperbesar sesuatu. Ya kalau tujuannya bukan ini maka tidak boleh. Sila itu dalam keadaan apa? mubham. Jadi diperbolehkan sila itu dalam keadaan mubham karena satu dari dua, dua tujuan. Tujuan yang pertama untuk apa? Tahwil, membuat ngeri sesuatu. Contohnya apa? Faghasyahum minal yami ma ghasyahum. Membuat ngeri. Yang kedua, tujuannya apa? Tafkhin. Memperbesar sesuatu, mengagungkan sesuatu. Seperti apa? Fa'auha ila abdihi ma auha. Ya. Al-Quran. Ya di sini dalam rangka mengagungkan, memperbesar urusannya maka di tafkhim dengan cara diibhamkan apa? silahnya. Maka Allah pun mewahyukan kepada hambanya dengan apa yang diwahyukan kepadanya. Itu dua tujuan. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya Sila tersebut harus diakhirkan. Tidak boleh mendahului apa? isi mausulnya. Tidak boleh mendahului isi mausulnya. Kemudian juga butuh kepada aid. Aid itu adalah bomir yang kembali kepada apa? isi mausul. Aid yang ada pada jumlah sila yang kembali kepada isim mausul. Agar apa tujuannya? Agar dihasilkan keterkaitan antara apa? Hah? antara isi mausul dengan jumlah sila tersebut. Ya, agar apa? Ada keterkaitan antara isi mausul dengan jumlah sila tersebut. Wasilah dan silah kadang bentuknya jumlah ataupun syibhu jumlah. Iya. Jumlah syaratnya agar jumlah tersebut berupa jumlah khabariyah bukan insyaiyah Ya, jumlah khabariyah adalah jumlah yang mengandung makna ataupun bisa menerima pembenaran ataupun pendustaan. Seperti dikatakan qawma Zaidun, bisa dikatakan kazabta kalau ternyata Zaid tidak berdiri ya kan. Atau sodakta kalau memang Zaid berdiri. Itu jumlah apa? Khabariyah, yaitu jumlah yang bisa menerima ucapanmu sodakta ataupun kazabta. Ataupun selain itu berarti jumlah insyaiyah seperti jumlah istifamiyah ya, kemudian juga nahiyah dan yang lainnya tidak boleh dengan apa jumlah insya'iyah seperti ja'aladhi idribhu itu nggak boleh kenapa itu insya'iyah hmm. jumlah yang berisi apa perintah itu insya'iyah berisi istifham pertanyaan juga istifhamiyah nah, itu nggak boleh dijadikan sebagai silah Jumlah ada kalanya tersusun dari fi'il dan fa'il. Fal jumlah matarokaba min fi'ilin wa fa'ilin. Jumlah ada kalanya tersusun dari fi'il dan fa'il. Ataupun dari fi'il dengan apa? Naibul fa'il. Contohnya buhu, qama abuhu, ja'alladzi qama buhu. Coba di Arab ja'alladzi qama buhu. Ja'a fi'il madin mabni al fath. Alladzi <clears throat> si mausul mabni ala as-sukun fi mahal rafin fa'il qama abuhu qama ilal madhi mabni ala fath abu abuhu fa'il marfu alamatu rafi niyabah li'annahu minal al khamsa wa huwa abu mudhaf alha dhamir mutasil mabni ala as-sukun fi mahali jarin mudhafun ilaih ya qama abu itu jumlah apa la الصلة لا محل irab aina al-a'id al-a'id ضميرها ضميرها kembali kepada allazi wa qawlihi ta'ala alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah ya a'ribu ya rab alhamdu mutada marfu bil ibtida wa alamat rafi الضمه ala akhirih Lillah Jarun Wa majrur Fi محل rafin khabar alladhi si mausul mabni ala sukun fi mahalli jarin sifat li lafzul jalal Allah kemudian sadaqona wa'adah sadaqona fi'lun wa fa'il wa maf'ul sadaqa fi'lun ma'adhin wa ala al-fajh la mahala min al-arab fa'iluhu dhamir mustatir fihi jawaz dan takdiruhu huwa na dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'uluhu al maf'uluhu al awal ya sadaqa butuh dengan butuh kepada dua maf'ul wa'dahu wa'dahu maf'ul bih tsanin man mansub wa alamatun nasbihi al fathah dhairu ala akhir wa mudhaf al ha mudhafun ilaih apa artinya alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah? Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan untuk kami janjinya. Allah menjanjikan bagi mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan jannah. Maka ini diucapkan oleh mereka ahlu jannah ketika mereka masuk surga. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al arba natabawa'u minal jannati haitsu nasha. Au min mubtada'in wa khabarin. Boleh juga untuk susun jumlah silahnya dari fi'il dengan naibul fa'il. Contohnya apa coba? Ja'alladzi duriba abuhu. Ya kan? Ja'alladzi duriba abuhu. Kemudian au min mubtada'in wa khabarin. Ataupun jumlah sila itu dibentuk dari mubtada dan khabar. Ya. Contohnya apa? Ja'alladzi abuhu qaim. Abuhu qaim mubtada khabar. Ya, Arabnya bagaimana? جاء الذي أبو قائم جاء في الماضي على الفتح الذي ضمير apa isim mausul mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il abu مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الواو نيابة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف الها مضاف إليه قائم خبر مرفوع علامة رفعه الضمة ظهر على آخره جملة اسمية jumlah silah. ya la mahalla min al-i'rab al-a'id al-a'id ana al-a'id Dhamir ha ya'ud ila allazi ya wa qawlihi ta'ala allazi hum fihi mukhtalifun allazi hum fihi mukhtalifun ya coba di i'rab allazi mausul fi mahalli jarin sifat lin naba sebelumnya apa amma yatasailun 'anin naba'il 'azim allazi sifat tadi an Ya. Kemudian hum Dhamir munfasil mabni ala fi mahalli rafin mubtada. Fihi jar majrur muta'alliq bi mukhtalifun. Mukhtalifun khabar marfu alamat rafi al-waw niyabah li'annahu minal li'annahu jam'u mudzakkarin salim. Atau juga bisa tersusun dari ya sila itu bisa juga tersusun dari mubtada wasadun masadal khabar min mubtadain wasadin masadal khabar tersusun dari mubtada bukan bersama khabar tapi bersama yang menutupi posisi khabar sudah kita lewatkan ya pembahasan seperti ini contohnya ja'alladzi ma qaimun abuhu ja'alladzi ma qaimun abuhu Ya bagaimana tuh? Ja'alladzi ma qaimun abuhu. Ja'a fi'il madhi mabni 'ala fath Ya, kemudian alladzi si mausul mabni ala sukun fi Ma, rafin fa'il. Ma mana ma Ko imun, mub mubtada marfu alamat rafi Abdama zahir ala akhirih. Abuhu apa abuhu? Fa'il marfu alamat rafi Al-Wawu niyabah Niyabah Hanya dhamma minal asmul khamsah wa mudhaf alha wa min mutasil wa ala sukun atau mabni ala dhamma fi mahali jarin mudhafun ilaih. Jadi abuhu itu adalah fa'il sadda masaddal khabar. Ya, abu adalah fa'il yang menutupi posisi apa? Khabar. Ya. Sya'a alladhi maqaimun abuhu. Kemudian Wa syibul jumlah salah satu asya. atau sebelum masuk kepada syibul jumlah, barangkali ada yang mau ditanyakan. Risi mausul seluruhnya butuh kepada silah yang diakhirkan darinya dan juga butuh kepada aid. Dan silah ada yang berupa jumlah, ada yang berupa syibul jumlah. Yang berupa jumlah terkadang dari fi'il dan fa'il ataupun fi'il dan naibul fa'il yang tersusun dari jumlah ismiyah, terkadang dari mubtada khabar, terkadang dari apa? Mubtada bersama mayasuddu masadal khabar, apa yang menduduki posisi mayasuddu masadal khabar, yang menduduki posisi khabar. Kemudian wasyibul jumlah salah satu asya'a. sedang sila yang berupa syibul jumlah ada tiga macam. Ahaduha al-dharf Ya, ahaduha dzaraf. Yang pertama dzaraf. Di sini yang dimaksud dengan dzaraf adalah dzaraf makan. Dzaraf makani. Dan ada syaratnya. Ya, tidak semua dzaraf makan bisa dijadikan sebagai apa? Silah. Syaratnya agar dzaraf ini tam. Sempurna. Ya, sempurna. Yaitu bisa difahami. Bisa difahami ketika disebutkan bisa difahami karena tidak semua dzaraf itu bisa difahami ya. seperti apa contohnya indak ini kan dzaraf yang ada bisa difahami kan contohnya zaidun indak ini disebutkan dzaraf ini tanpa disebutkan muta'alaknya tempat bergantungnya dzaraf ini sudah bisa difahami Muhammadun indak sudah Muhammad ada di sisimu tapi kalau big Muhammadun big bisa nggak itu nggak bisa ataupun Muhammadun apa dari doraf makan Hah? kalau fi di situ doraf apa ya ini tam ini juga. ya tam kalau ini fil masjid tam yang khairu tam kalau yang tam itu dengan disebutkan sudah bisa difahami maknanya tapi kalau yang tidak tam disebutkan masih belum jelas maknanya. Iya. Apa contohnya yang belum jelas? <coughs> Zaraf. ايه eh. Apa? Makanan. Makanan gak jelas iya. Kalau endak jelas. Ya. Kalau big ini juga ngejelas. Ya. Kecuali disebutkan muta'alaknya baru jelas. Ya, wasiqun big. Tapi ini indak ini meskipun muta'alaknya mahdhuf tapi tetap bisa memberikan apa faedah, memberikan pemahaman. Nah, itulah yang tam. Ya. Dengan sekedar disebutkan maka bisa difahami maknanya. Kalau disebutkan ya kemudian enggak ada faedah ataupun makna yang bisa difahami maka ini masih nakis. Contohnya di sini ma'indakum yanfad. Ma'indakum ataupun ja'ani ladzi indak. Ja'ani ladzi indak. I'rabnya bagaimana? Ja'ani fi'lun wa maf'ulun bih. Ja'a fi'lun maudin mabni 'ala fath, nuli biqaya alia. al ya. tafsil mabni 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Alladzi si mausul mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il indak. Waraf inda ظرف منسوب وعلامة نصبه الفتحة الكاف ya dhamir mutasil mabni al fath mahalli jarin mudhafun ilaih syibul jumlah yaitu indak apa jumlah syibul jumlah bagaimana la mahala laha min al i'rab la mahala laha min al i'rab aina al aid mana aidnya di sini Pemir mustatir mana? Di mana domir mustatirnya? Hah? Ya, Pemir mustatir pada muta'alaknya indak, yaitu istaqarra. Ada huwa padanya. Yang kembali kepada alladzi yang nanti akan disebutkan. Ya, bahwasanya yang mahdhuf itu harus berupa apa? Fi'il. Ya. Kemudian wa qaulihi ta'ala ma indakum yanfad ya a'ribu di ya Arab ma indakum yanfad ma isim mausul mabni ala as-sukun fi mahalli rafin mub mubtada kemudian indakum ya terus mudafun ilaih Ana, ya? Apa? Ya, terus? Terus? Eropnya eh, bagaimana yanfad? Fi'lun mudhari' marfu' li tajarrudihi min an-nasib wal jazim wa alamatu rafi ad-dhamma dhahiru ala akhirih wa fa'ilu dhamma <clears throat> satifihi taqdiruhu huwa jumlah fi'liyah fi mahali rafain sebagai apa? Khabar dari ma. Jadi khabar bagi ma. Ya. Wasani al jaru wal majrur. Nahu ja'a alladhi fi dar. Wa qawlihi ta'ala wal qatma fiha. Jadi yang kedua al jaru wal majrur. Ini juga sama. Yang tam Enggak boleh yang nakis. Kalau yang nakis itu masih bergantung maknanya kepada sesuatu yang mahdhuf. Kalau yang tam tidak bergantung kepada sesuatu yang mahdhuf sudah bisa memberikan pemahaman seperti ja'alladzi fiddar. Ya. Tidak boleh dikatakan dengan antum datangkan yang nakis seperti ja'alladzi misalkan big Enggak boleh. Kenapa? Karena big itu belum bisa memberikan faedah. Kecuali kalau muta'alaknya disebutkan. Wasiqun bik. Baru sempurna. Datang orang yang percaya kepadamu. Ya. Coba di Arab. Ja'alladhi fiddar. Ja'a. Ja'a ya. Nun. An-nun. Oh, ja'alladhi. Ja'alladhi. Ismu usul mabni ala sukun mahal rafin. Fa'il. Fiddar. Ya, jaru majrur. Syibul jumlah la mahala laha min al-i'rab. Aina al-'aid? Al-'aid dhamir mustatir fi istaqarra al-mahdhuf. Pada istaqarra mahdhuf. Wa qawli ta'ala wal qatma fiha wal qatma fiha. Coba ya Arab. Al-qat fi'lun wa fa'il. fa Alqa fi'lun madhi mabni ala ya kemudian atta domir ya fa'il dhamin dhamin mustatir fihi jawazan taqdiruhu ya kembali kepada yang sebelumnya al ardu ya ma isim usul مبني في معنى نصب مفعول به فيها جار ومجرور جار ومجرور شبه جملة لا محل لها من الإعراب أين العائد ضمير يا يعني مستتر في استقر يا يعني المحذوف استقر محذوف ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقع صلة بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر Dan dhorof juga jar majrur apabila keduanya jatuh sebagai silah itu berkaitan dengan fi'il yang mahdhuf. Bergantung pada fi'il yang mahdhuf secara wujuban, dibuang secara wajib takdirnya istaqarra. Ya, takdirnya istaqarra. Kenapa kira-kira yang mahdhufnya pada pembahasan sila ini harus berupa fi'il bukan berupa isim kain ataupun semisalnya? Hah? Kenapa? Ya karena yang namanya sila harus berupa apa? Jumlah. Ya harus berupa jumlah. Kalau kita takdirkan isim, mustakir ataupun kain maka itu bukan jumlah jadinya. Ya bukan jumlah. Seperti kalau anda takdirkan ya pada contoh tadi. Ja'a Allah di kainun fiddar. Ini bukan jumlah kainun fiddar. nih iya. Tapi kalau istaqarra fiddar itu jumlah. Karena bersama istaqarra ada failnya di situ huwa. Ya, fiddarnya muta'alliq dengan istaqarra. Ya, silakan untuk takdirkan istaqarra ataupun yang semakna dengannya dari fiil-fiil yang sifatnya am seperti hasola karena ya. ya sebelum kita akhiri barangkali ada yang mau ditanyakan ya silakan ya Bukan. Ya. Nanti berputar-putar nanti. Yeah. Jadi bukan khob, jadi bukan jumlah nantinya. Ya, nggak bisa. Nggak bisa sebagai apa? Jumlah, mufrad jadi. Ya. ya. Muta'alik saja dia. Muta'alik saja kan itu aslinya kan muta'alik saja dia. Apa jar majrur muta'alik aslinya tuh. Muta'alik dengannya mahdzuf nanti antum takdirkannya mahdzuf lagi. Ya. Kainun bidar. Itu bukan jumlah. Misalkan antum ini romnya apa? Mubtada kemudian fidar mutali dengan apa? Yang mahdhuf itu khobarnya aslinya. Ya kan? Enggak ada di situ. Tapi kalau istaqarra ada failnya ada domirnya. Ya mungkin cukup sampai sini dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Subhanallah bihamdik. Syadallah ilaha illa anta. Assalamualaikum.